Karena Allah Subhanahu Wa Taala memperfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah menyebutkan dan sungguh telah ada pada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Bagi orang-orang yang mereka berharap untuk bertemu dengan Allah dan mendapatkan surga di hari akhirat nanti. <coughs> Serta mereka mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah di dalam surat Al-Ahzab ini ayat yang ke-21 Allah menyebutkan telah ada bagi kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri toladan yang baik. Sehingga maknanya seluruh apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan teladan, walaupun beliau tidak memerintahkan. Bagaimana beliau berpakaian? Kata Anas bin Malik, "Inna ahabba siyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamiso." Sesungguhnya pakaian yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah baju yang panjang, sehingga karena beliau tidak memerintahkan untuk kita memakainya. Namun kalau seorang mengenakan jubah atau baju yang panjang dalam rangka cinta kepada Nabi, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, maka dia pun akan mendapatkan pahala ta'asian bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa dikatakan kalau itu adalah sekedar <clears throat> Kalau itu adalah sekedar budaya, tidak demikian. Namun akan menjadi ibadah kalau orang yang memakainya dengan niatan yang benar. Bismillah. Alhamdulillah. Sakalah khair. Nah, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Maka kita mengambil segala apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai betul-betul tauladan kita, termasuk dalam ibadah, lebih-lebih dalam ibadah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada para sahabat cara-cara ibadah, dan para sahabat menyampaikan kepada murid-muridnya dan murid-murid para sahabat dari kalangan tabi'in menyampaikan berikutnya kepada murid-murid mereka tabi'ut tabi'in. Sehingga periwayatan tersebut terus mengalir sampai dengan Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan terjaga riwayat tersebut karena selalu diteliti orang-orang yang membawanya. Maka di sini Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wuduknya Nabi. Fada'a bitawrin. Maka fada'a bitawrin. Maka Abdullah bin Zaid meminta untuk didatangkan sewadah daripada air. Semacam gayung. Fatawaddu'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun berwudu mempraktekkan wudhu sebagaimana wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana? Faakfa ala yadaihi minat tauri faghasala yadaihi salasan. Maka beliau menyilir, mengilirkan dari beja, dari tadi bejana tadi ataupun gayung tadi airnya dialirkan ke tangan dan dicuci tiga kali. Nah, dicuci tiga kali. Kemudian fadakhala yadahu, kemudian memasukkan tangannya. Di dalam hadis Utsman bin Affan memasukkan tangan kanan ke dalam taur tadi. Kemudian beliau fatamab madawastan syakawastan saro. Nah, maka beliau kemudian tamat mut berkumur-kumur sekaligus menggabungkannya dengan istinsyak dan istinsar. si ghurufat tiga kali dengan tiga kali ga, apa namanya ayungan gayungan demikian ya diambil tiga kali nah, tiga tiga kali kemudian setelah itu sumaat khalayyadahu yadahu fit memasukkan tangan kanannya kembali ke bejana tadi faghasala salasan kemudian beliau mencuci wajahnya tiga kali Summa adkhala yadahu. Adkhala yadahi. Kemudian memasukkan kedua tangannya. Dan mencuci tangan kedua tangannya sampai dengan sikunya dua kali. Dua? Dua kali. Cuma dua kali. Nah, tidak tiga? Tiga kali. Di dalam hadis Utsman ibnu Affan tiga kali. Nah, kemudian Summa adkhala yadaihi. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya lagi. Famasaha bihima dan diusapkan kepada kepalanya. Ra'sahu fa'aqbala wa adbaro. Dimulai dari depan, diperjalankan ke belakang. Marotan wahidah. Satu kah? Satu kali. Dalam riwayat diterangkan bahwasannya cara menerjalankan dari depan ke belakang. Bada abi muqaddami dimulai dari bagian depannya, kepalanya. Hatta zahaba bihi ma ila kofahu diperjalankan sampai dengan tengkuknya apa namanya ini? Tengkuk ya, sampai dengan tengkuknya. Kemudian summa raddahuma, kemudian dikembalikan lagi ke tempat permulaannya. Itu cara wudunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berapa? Satu kali. Summa ghassala rijlaihi, kemudian mencuci kedua kakinya. Dalam hadis Utsman dikatakan tiga kali. Tiga kali. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa telah kita ambil kemarin sebagian faedah. Datang beberapa riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam mempraktekkan cara berwudu. Dan yang datang dari beliau adalah empat sifat. Pertama berwudu satu kali satu kali. Hadis Abdullah ibn Abbas dalam riwayat Bukhari. Yang kedua dua kali dua kali kecuali kepala semua satu kali. Ini hadis Abdullah ibn Zaid riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga hadis Utsman ibnu Affan tiga kali tiga kali kecuali kepala satu satu kali. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, hadis Abdullah bin Zaid Bukhari Muslim yang menjadikan mencuci tangannya dua kali. Seperti hadis Utsman cuma menjadikan tangannya dicuci dua dua kali. Maka bagaimana yang seperti ini? Inilah yang namanya khilaf tanawwu. Jadi di dalam syariat ini kadangkala terjadi perselisihan satu dengan yang lainnya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ikhtilafu ummati rahmat. Pers eh, ikhtilafu ummati ini adalah bukanlah rahmat. Yang demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meridhoi adanya perselisihan. Hadis yang menerangkan ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan umatku ini adalah rahmat. Diterangkan oleh para ahlul hadis Al-Uqaili, Al-Iraqi dan yang lainnya menyatakan hadis tersebut la aslalahu. Tidaklah ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru yang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berselisih. Melarang berselisih. Nah, sehingga para ulama menerangkan perselisihan di dalam syariat ini ada tiga perselisihan secara global ada dua. Yang pertama berselisih dalam perkara akidah. Tentang rukun-rukun iman. Konsekuensinya. Tentang tauhid. Seorang tidak mau bertauhid malah memilih perbuatan syirik. Maka ini tidak boleh. Ini tidak? Tidak boleh. Nah. Yang kedua perselisihan dalam bab yang di sana dibolehkan ijtihad. Dibolehkan ijtihad, maka di sini terbagi. Yang pertama adalah ikhtilafu tanawwu. Ikhtilafu tanawwu. Perbedaan memilih <coughs> macam-macam praktek yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti dalam pembahasan kita sekarang ini yakni Nabi pernah berwudu satu kali, satu kali. Dua kali, dua kali, tiga kali, tiga kali, tiga kali terus ininya dua, dua kali. Kepala semua satu, satu kali. Sesekali kita saya mau berwudu tiga kali, tiga kali. Ini tidak mengapa. Nah, yang jelas kalau semuanya bisa dibuktikan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena inilah yang menjadi kewajiban kita beramal sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak datang dari Nabi, maka ditinggalkan. Maka diting ditinggalkan. Nam, maka yang seperti ini ini boleh. Ini boh boleh. Memilih ini, memilih itu. Yang kedua adalah khilaful afham. Khilaf pemahaman. Seperti dalam praktek wudu, seorang memahami bahwasanya wamsahu biruusikum maka usaplah biruusikum kepalamu dengan huruf ba. Sebagian madhab menyatakan ba di sini adalah biruusikum e eh, sebagian kepalamu. Namun ini dhaif Kenapa kita katakan dhaif? Karena tidak sesuai praktek Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga belajar agama tidaklah cukup sekedar bermodal bahasa Arab. Karena bahasa Arab kadangkala memiliki cakupan arti yang banyak. Seperti huruf ba ini memiliki kandungan arti delapan makna. Huruf bi kalau bahasa Indonesianya dengan namun kalau dikanding dalam konteks bahasa nanti akan delapan kandungan. Ba dengan sebab bidunu bihim dan kami siksa mereka bidunu bihim dengan eh sebab dosa-dosa mereka. Kami siksa mereka dengan dosa-dosa mereka, maknanya dengan sebab dosa-dosa mereka. Kadangkala maknanya untuk menjadikan kata kerja yang tadinya tidak butuh kepada objek sehingga butuh kepada objek. Nah, dalam bahasa Indonesia demikian. Seperti contoh, marortu, aku lewat. Aku telah lewat. Ini butuh objek enggak? Enggak butuh objek. Namun dengan ditambah bi, marortu bi, aku telah melewati. Sekarang butuh objek enggak? Melewati apa kamu? Oh, saya telah melewati fulan, saya telah melewati lembah, saya telah melewati e, masjid, saya telah melewati ini. Nah, ditambahkan b. Nah, ini demikian. Ya, barakallahu fikum. Ada juga huruf ba yang artinya di sana sok menempel. Lah inilah yang paling dekat. Bagaimana kita bisa menentukan ini yang dimaui atau itu yang dimaui? dikembalikan kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang paling selamat di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah orang yang senantiasa mengacu kepada bagaimana amalan Nabi. Tidak sekedar bermodal bahasa Arab. Ini demikian. Barakallahu fikum. Maka di sini kita lihat prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengusap kepala ternyata seluruhnya. Berarti maknanya ilsok, ditempelkan tangannya. Maka usapkanlah dengan menempelkan tanganmu ke kepalamu. Maknanya demikian. Nah, ini ilsok. Maknanya il, ilsok. Nah, bukan sebagian. Maka bagaimana kalau terjadi perselisihan yang seperti ini? Seorang muslim yang jujur. Yang dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah maka dia akan memilih mana yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menyatakan kan ada makna ini, makna itu, makna ini, makna itu tidak. Namun dia akan melihat bagaimana prakteknya Nabi. Oh berarti inilah yang aku pilih. Itu seorang Muslim yang jujur. Seorang Muslim yang jujur. Karena tidaklah ada yang paling benar dan tidaklah ada kebenaran kecuali apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun ittabi'u ikutilah ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Robmu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tatabi'u min dunihi. Janganlah sekali-kali kalian mengikuti selainnya. Aulia untuk kalian berkasih sayang. Untuk kalian tolong menolong. Untuk kalian barakallahu fikum membangun yang namanya ikatan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini seorang muslim yang jujur tidaklah menyatakan akulah yang benar. Seorang muslim yang jujur tidaklah mengatakan kalau bukan aku berarti salah, namun dia akan mengacu bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan inilah persatuan yang hakiki. Persatuan yang hakiki. Kalaulah muslimun seluruhnya mau mengembalikan kepada bagaimana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan ada perselisihan. Tidak akan ada perseli perselisihan. Loh, tapi kan satu butuhnya satu-satu, satu dua-dua, satu tiga-tiga, satu sininya dua. Berarti perselisih Maknanya tidak. Hakikatnya orang tersebut tidak menyelisih kita karena dia mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa Nah, tapi kalau yang satu di luar cara yang diajarkan Nabi, ini namanya baru menyelisih, menyelisihi. Jadi hakikat perselisihan adalah di dalam agama ketika seorang menyelisihi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita ingat. Hakikat perselisihan adalah ketika seorang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barokallahu fikum. Maka di dalam hadis ini diambil faedah tentang sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu. Di antara yang diambil dari hadis ini, dengan mengumpulkan riwayat tadi, Nabi pernah berwudu satu kali, satu kali, sehingga diterangkan oleh para ulama, yang wajib di dalam mencuci atau di dalam cara berwudu sifatnya ada dua. Yang pertama adalah sifatul ijza awil wajib. Sifatul ijza awil wajib, Sifat yang wajib. Atau yang sekedar menggugurkan. Membatalkan. Demikian. Membatalkan yang tadinya belum sah untuk sholat. Demikian. Ya, artinya sifat yang menjadikan wudhunya sekedar sah-sah saja. Yang kedua sifatun kamilah mustahabbah. Sifat yang sempurna dan itu sunnah. Itu sun, sunnah. Nah, sifat yang wajib adalah apa yang disifatkan dalam hadis Abdullah ibni Abbas. Wudunya satu kali, satu kali. Nah, berwudu, air datang, dicuci satu kali. Satu kali. Satu kali. Satu kali, satu kali, satu kali, satu kali, satu kali. Sah, sah. Sudah sah. Nah, yang penting kewajiban wudu kemarin dipenuhi apa saja sampai siku. Semua anggota wudu terkena ah, air. Yang wajib dicuci terkena ah, air. Nah, ini sifat yang wajibah. Yang kedua, sifat yang kamilah mustahabah sifat tata cara yang sempurna yang itu sunnah. Artinya dia mendapatkan pahala sunnah. Nah, apa itu? Yaitu yang diriwayatkan dalam hadis Utsman dan hadis Abdullah ibni Zaid. Yaitu mencuci tangan, mencuci kaki lebih dari satu kali. Tiga kah? Tiga kali. Bagaimana kalau kita tambah empat kali? Rasulullah mengatakan, Faman nakoso auzada. Barang siapa yang mengurangi dari satu kali atau menambah lebih dari tiga kali, maka faqad asa'a wa zalama. Maka dia telah berbuat jelek dosa dan berbuat zalim. Berarti tidak boleh empat, empat kali. Batasannya berapa? Tiga kali. Batasannya tiga, tiga kali. Nah, ini demikian. <clears throat> Jadi batasannya tiga kali. Ini yang sempurna. Apakah dengan hadis Usman tiga kali atau dengan hari Sabtu bin Zaid dua dua kali lebih dari satu kali menunjukkan sun sunnah difahami nih nggih barakallahu fikum pada apa itu pada tangan pada kaki dan berkumur-kumur nah mencuci wajah mencuci tangan berkumur-kumur dan pada kaki ini lebih dari satu kali adalah sun sunnah nah hukumnya sunnah kemudian diterangkan oleh para ulama di antara sunnah wudhu yang lainnya adalah yakni al-mubalaghah fil istinsyaq. Mubalaghah bersungguh-sungguh dalam menghirup air. Ini hukumnya sunnah, yang wajib istinshaq. Sekedar, sekedarnya. Namun mubalaghah. Nah ini ini yang sunnah. Sunnahnya mubah, mubalaghah. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Balighu fil istinsyak illa antaku nasoima, Nah, di dalam hadis Lakit bin Sabirah Rasulullah mengatakan, "Bersungguh-sungguhlah engkau di dalam istinsyak." Illa antaku nasoima kecuali kalau engkau sedang berpuasa. Cukup sekedarnya. Jangan sampai masuk ke ini. Karena kalau sampai masuk batal puasanya. Kenapa? Karena hidung termasuk bagian dari aliran makanan. Rongga untuk aliran maka makanan. Bukankah kalau kita melihat di rumah sakit orang yang terkena penyakit mah kronis yang tidak mungkin makan lewat rongga tenggorokannya, maka dia akan diselang lewat hidungnya. Ada T apa T apa T THT. Ya ini demikian THT. Kan demikian ya. Jadilah begini. THT artinya ada nanti ada sambungannya demikian. Nah, lah ini barakallahu fikum menunjukkan di sini matmadah atau istinsyak mubalaghah di sini adalah sunnah. Mubalaghah dalam istinsyak adalah sun, sunnah. Yang wajib istinsyak. Yang wajib is istinsyak. Ini diantara sunnah-sunnah wudhu yang diambil dari hadis ini. Maka sunnah wudhu yang lainnya kita akan mengambil hadis berikutnya. Nah, selesai dari hadis ini ya. Sekarang kita mengambil sunnah di dalam wudhu dalam hadis berikutnya. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin qalat Semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, "Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun." Sangat mengagumkan beliau at-tayammun. Apa itu tayammun? Yaitu tayammun adalah <clears throat> yufaddilu taqdimal yumna alal yusra yaitu lebih mengutamakan mendahulukan sebelah kanan daripada sebelah kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengagumkan perkara mendahulukan sebelah kanan daripada sebelah kiri. Dalam segala hal tidak. Ya, namun di sini kata beliau fi fi ulihi ketika memakai sandal. Memakai sandal mengenakannya maka didahulukan sebelah kanan. Kalau melepasnya sebaliknya, sebelah kiri. Naam. watarot julihi dan tarajjul sifat kelaki-lakian. Apa yang dimaksud tarajjul? Tarajjul bahasa Arab. Diterangkan tarajjul tasrihu sya'ri ra'sihi walihyatihi bil mushti yaitu menyisir rambutnya walihyatihi dan jenggotnya. Di sini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki jenggot. Nah, memiliki jenggot tarojul karena ini menunjukkan sifat kelaki-lakian. Nah, sehingga para ulama di sana menerangkan di antara alasan kenapa seorang Muslim tidak boleh mencukur jenggotnya lebih-lebih sampai bersih. Alasannya karena ini menyerupai wanita menyerupai wanita. Karena asalnya tarojul adalah sifat laki-laki. Sehingga kalau ada wanita yang tumbuh rambutnya di bagian dagunya, maka untuk dibuang. Karena dia menyerupai laki-laki. Nah, demikian. Nah, sehingga di sini barakallahu fikum. Namun bukan maknanya seorang yang laki-laki yang tidak tumbuh padanya jenggot berarti dia menyerupai perempuan tidak karena memang Allah takdirkan tidak memiliki jenggot. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, ucapan orang-orang Ansor, ya, kata beliau, eh, kata beliau mengkisahkan orang Ansor. Lau kana lihyatu tushtaro, lau kanatil lihyatu tushtaro. Orang-orang Ansor memandang tokoh kaum mereka ini kesempurnaan ada pada mereka. Cerdas, dermawan, kaya, terus semuanya kemuliaan ada. Dikecualikan satu hal, tidak ada tumbuh jenggotnya. Maka mereka mengatakan, laukana tushtaro." Kalau seandainya jenggot ini bisa dibeli, kami akan membelinya, diberikan, dipasangkan kepada pimpinan kaum tersebut sehingga sempurna. Ini barakallahu fikum. Dalam hadis ini kita kembali. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sangat menakjubkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan sebelah kanan. Nah, sebelah kah? kanan. Dalam bab apa? Mengenakan sandal. Tarojul, di dalam tarojul, sifat kelaki-lakian. Maknanya apa? Yaitu ketika menyisir. Menyisir sebelah kanan dulu. Ya, menyisir sebelah kah? kanan. Kemudian, lihyah, yaitu di sini katakan tasrihu sya'ri ra'sihi, yaitu menyisir rambut kepalanya bil musti dan juga lihyati dan jenggot jenggotnya menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jenggot. Nah, sehingga mereka yang mencela orang yang berjenggot secara tidak langsung mencela nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dirasa dari. Nah, sehingga berhati-hati. Nah, kalau dia meyakini sampai meyakini Nabi memiliki jenggot dan dia mencela jenggot, berarti dia mencela apa yang datang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terancam dengan kekufuran. Nah, naudzubillah min dalik. Ini demikian. Maka di sini sekarang bagaimana ada isu kalau jenggot merupakan ciri teroris, ya maka jawabannya keliru. Kenapa? Karena yang namanya teroris cirinya bukanlah jenggot. Nah, cirinya bukanlah jenggot barakallahu fikum. Teroris bukan dilihat dari pakaian, bukan dilihat dari atribut, namun dilihat dari akidah, ideologi dan keyakinan serta perbuatan mereka. Sebagai bukti ketika sudah tersebar isu bahwasanya orang yang berjenggot adalah teroris dan mengenakan atribut beginian begitu, akhirnya tokoh-tokoh teroris rame-rame mencukur jenggot. Nah, rame-rame mencukur jenggot. Karena biar menghilangkan jejak, kata mereka. Maka bukan kalau begitu, jenggot bukanlah ciri teror teroris. Nah, sehingga di sini, Masyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berbenah untuk melihat diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah tuntunan kita. Beliaulah tuntunan kita. Dan tidak pula semua orang yang berjenggot berarti dia orang yang mengikuti sunnah. Karena ada, ada kalanya orang yang berjenggot kepengin gaya. Nah, berarti ini bukan mengikuti Nabi. Karena innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Yang berpahala mereka orang yang memelihara jenggot karena ilmu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia akan mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali ke hadis ini yang menjadi syahid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengagumkan beliau mendahulukan sebelah kanan ketika memakai sandal, ketika menyisir rambut atau jenggotnya, dan ketika tuhurihi, ketika bersucinya. Sehingga termasuk bagian dari sunnah-sunnah wudhu adalah mendahulukan sebelah kanan ketika mencuci tangan dan kaki. Mendahulukan sebelah kanan ketika mencuci tangan dan kaki. Hukumnya apa? Sunnah. Bagaimana kalau mendahulukan kiri dulu? sah namun tidak sesuai dengan sunnah. Nah, kalau dari sisa sah namun tidak sesuai dengan sunnah. Nah, ini demikian. Kalau dari sah sah, yang penting dicuci. Nah, ini demikian. Demikian pula seandainya orang mandi janabah. Mandi janabah tuhur, maka disiramlah bagian kanan dulu. Demikian pula ketika memandikan jenazah. Siramlah bagian kanan, kanan dulu. Barulah bagian kirinya. Karena Rasulullah sangat mengagumkan beliau mendahulukan sebelah kanan. Termasuk dalam tuhur bersuci. Nah, sehingga inilah termasuk sunnah-sunnah di dalam berwudu. Nah, Masyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa sunnah-sunnah yang banyak ini sangat dilalaikan oleh manusia. Sebab kelalaian tersebut dikarenakan jauhnya mereka untuk kembali kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diterangkan oleh Fadilatul Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah taala, ketika menerangkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, badal Islamu ghariban, fasayaudu ghariban kama badaa. Dahulu Islam pertama kali didakwahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diawali dengan dirasa asing, dirasa aneh oleh masyarakat beliau. Maka Rasulullah mengatakan fasayaudu ghariban, maka nanti suatu saat akan kembali dirasa asing sebagaimana permulaan kami membawanya. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ila qaumin yata'abbadun kepada kaum yang mereka rajin ibadah, rajin berzikir, rajin berpuasa, bahkan mereka bersotakoh banyak-banyak. Nah, akan tetapi mereka menyelisih konsekuensi la ilaha illallah. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada mereka untuk menjalankan konsekuensi la ilaha illallah. Namun orang kafir Quraisy, mereka orang Arab. La ilaha illallah berbahasa Arab, mengerti kandungan makna la ilaha illallah. Yaitu harus meninggalkan ibadah yang caranya dilakukan oleh bapak-bapak mereka. Harus kembali kepada apa yang disyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka menjawab sebagaimana. Di dalam surat Sod, ayat yang kelima. Allah firmankan, Jawaban mereka kepada Rasul ketika diajak mengikuti syarat Allah, ataj'alul alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau wahai Muhammad menjadikan sesembahan cara ibadah yang banyak ini cukup satu saja kepada Allah mengikuti cara yang Allah tetapkan? Sungguh ini sesuatu yang aneh. Sungguh ini sesuatu yang aneh. Inilah dan kata Rasulullah kembali lagi nanti akan dirasa asing ataupun aneh. Kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, kapan itu? Idzan darasal ilmu. Apabila orang sudah lalai mempelajari ilmu yang diambil dari hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi, coba ketika kita kembali kepada hadis-hadis nampak oh ternyata Rasul memiliki jenggot salah satunya. Nah, karena tadi, oh ketika nu aneh ini orang kok aneh ya. Padahal diisukan identitas, itu, tapi kenapa Anda masih melihara jenggot? Padahal ya kata kelihatannya bahkan nuun sewu di Padang jadi lebih tua ya. Artinya demikian dan seterusnya seterusnya. Ya, tapi tetap karena itulah saya mengikuti roh Rasul. Demikian. Dirasa aneh. Ya apa enggak? Aneh ya ada anak lebih-lebih muda ya. Aduh anak muda makanya cepat tua ini gitu kan ya. Nah ini demikian kata mereka. Nambar fikum. Maka di sini tadi ini salah satu. Lebih lagi sunnah-sunnah yang banyak yang lainnya. Oleh karena itu barang siapa yang mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam kata Imam Syafi'i man hafizal haditha qawiyat hujatuhu Barang siapa yang menghafal dan menjaga hadis-hadis Nabi dengan amalan maka orang tersebut kuat hujahnya. Kuat hujahnya. Anda seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, tapi Nabi begini. Gimana lagi? Dan kitab Riyadus solihin terkumpul di sana hadis-hadis Nabi yang banyak. Namun sayangnya banyak orang telah berpaling dari kitab ini. Nah, sehingga akhirnya banyak sunnah yang mereka terlalekan. Nah, padahal ketika mereka kembali, nah barakallahu fikum, didapatkan di sana sunnah-sunnah yang kadangkala mereka ingkari. Mereka ing, ingkari. Demikianlah. Oleh karena itu, ini menunjukkan keutamaan yang sangat bagi orang yang mau mempelajari ilmu agama. Keutamaan bagi orang yang mau mempelajari hadis-hadis Nabi. Kenapa? Dikarenakan yang namanya kitab tidak akan mampu membantah. Kitab Al-Quran, di mana-mana ada Al-Quran hadis-hadis Nabi mungkin di sebagian orang-orang yang cinta kepada agama terdapat di dalam perpustakaan rumah pribadi ada di sana kumpulan hadis. Namun kira-kirakah kitab tersebut bisa mengatakan, oh anda salah mencela sunnah, ini ada dalam kitab ini. Tidak bisa. Siapa yang bisa menerangkan? Talibul ilmi. Orang yang mau mempelajari. Sehingga di sini menjadikan keutamaan belajar lebih utama daripada harta dan dunia seisinya. Nah, karena ilmu agama menjadikan orang bisa takwanya lurus. Dan ketika takwanya lurus, ya ja'allakum furqona. Orang tersebut akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga janganlah tertipu dengan ucapan. Kalau anda memperdalam hadis-hadis Nabi, maka sungguh susah hidup anda apa-apa tidak boleh. Apa-apa tidak? Tidak boleh. Jangan tertipu yang demikian. Justru sebaliknya kita katakan, justru walhamdulillah dengan belajar hadis aku jadi tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Gimana mboten? Kalau tidak demikian, mungkin saya akan menghalalkan segala cara. Maka akhirnya nerakalah yang menjadikan jaminan bagi orang yang menghalalkan segala cara tersebut. Naudzubillah min dalik. Sehingga di sini Syukurilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ada kesempatan Anda untuk belajar dan manfaatkan hanya sebentar antara maghrib sampai dengan isya. Itu pun tidak tiap hari. Walhamdulillah ini syukur-syukur kalau dicatat, syukur-syukur kalau dihafal lebih melekat ya. Jadi amalannya loh kenapa begini ya karena saya tidak jawabannya karena saya ngaji di sana sini lah ini enggak Akhirnya orang, oh tapi saya ngaji di sini, beda ngaji di sini be, beda. Namun kalau kita kembali ini loh tuntunan Nabi. Dalam kitab yang Anda pegang juga ada. Dalam kitab yang Anda pegang juga ada. Nah ini yang seperti ini, oh kalau begitu ya memang harusnya kita mengikuti tuntunan Nabi. Ini yang kita maksudkan tadi. Hakikat persatuan adalah ketika seorang mau kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang kita ambil di sore hari ini. Kita sisakan waktu dua menit barangkali ada pertanyaan. demikian sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim rabbil alamin. Tafadhol barangkali ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Silakan. Nggih. Okay. Ya, barakallahu fiik. Menggabungkan hadis ini dengan yang lain, maka praktek yang ada adalah kanan tiga kali dulu. Kemudian kiri tiga, tiga kali. Datang riwayat, di dalam kitab yang lainnya dibawakan kanan kiri kanan kiri namun dalam sanatnya ada rawi yang lemah. Sehingga yang roji adalah kanan diselesaikan tiga kali, kemudian kiri tiga, tiga kali. Ini demikian. Nah, barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Nah. Sebagaimana ditelaskan dalam hadis Utsman Ibnu Affan. Nah. Ini demikian. Kita lihat dalam hadis Utsman Ibnu Affan. Nah. Di sini fagosala, huma salah samarrat. Ini di sini cuma tadi. Dalam riwayat yang lainnya adalah tiga kali kanan, tiga kali kiri. Nah, demikian. Ini kaki juga demikian. Walaupun seandainya diselang-seling sah atau tidak, biasa. Namun yang sesuai sunnah kanan dulu baru ke kiri. Ini demikian. Barakallahu fikum. Yang lainnya satu lagi kalau ada, nggih. Apakah ada Tidak ada. Tidak ada. Jadi di sana sebagian membawakan dalam kitab Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya. Ntar dulu, ini jauh dulu ya. Ketika membasuh kepala Allahumma ja'al wajhi lil wajhi nuron dan seterusnya, ini tidak ada asal yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wallah alam sehingga cukup sudah dicuci, nggak ada ininya. Eh. Terakhir. Barakallahu Terselisih para ulama mengenai apakah tadi. Namun adab hendaknya dituang dulu dan lebih dekat kalau pakai keran ya sudah jelas ya nggak ragu ya nah kalau seperti ini ya kita paham berarti ah, dicuci dulu dicuci dulu ya dari tadi gini dulu nah sudah kalau ini sebelumnya kok kotor namun kalau memang sudah bersih tadi butuh kerannya mati akhirnya pakai gayung berarti tidak perlu dituang dulu ya Butuh baru sudah waduh, saat mati ini bagaimana langsung. Karena ini sudah bersih, ya. Jadi demikian. Kalau yang tadi dari awal awalnya, karena ini adalah barangkali ini ada kotor kotoran. Dan hukumnya apa? Sunnah bukanlah wajib. Hukumnya sunnah bukanlah wajib. Ini demikian. Mencuci tiga kali sunnah bukanlah wajib. Ini demikian. Ya, ini mudah-mudahan sebetulnya dalam hadis tadi ada hal yang penting yaitu menunjukkan di sana bahwasanya lemahnya pendapat orang yang berpendapat air mustakmal tidak bisa dipakai untuk berwudu. Namun akan lebih jelas dalam hadis yang akan datang. Hadis yang akan dah, datang. Namun dalam hadis tersebut ada faedah tadi. Kenapa? Karena namanya air mustakmal, air yang terkena anggota badan untuk berwudu. Sekarang dimasukkan lagi. Ini kan sudah kena pertama. Dimasukkanlah lagi. Dimasukkan lagi. Nah, berarti demikian. Nah, nanti dalam hadis Maimunah nah dari sabtu bin Abbas, maka di sana ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mandi bareng dengan istrinya, mandi janabah, bersuci yaitu dari ina'in wahid naqtarifu minha jami'an saling berebutan. Nah, padahal untuk ini dalam hadis yang lainnya Rasulullah mau mandi. Ternyata bekas yang dipakai oleh istrinya untuk mandi janabah. Teruskan dipakai oleh Nabi tadi berbarengan dalam hadis Aisyah. Kemudian dalam hadis Maimunah Rasulullah mengatakan, eh, Maimunah mengatakan, aku ini tadi sudah dipakai untuk mandi junub. Maka air ini tidak tidak junub, air itu enggak junub. Nah, air itu tidak junub, dipakai mandi oleh beliau. Nah ini menunjukkan di sana dengan hadis Nabi maka kita lebih dekat mengatakan air yang dipakai untuk wudhu bisa dipakai untuk berwudhu orang lain. Sisanya memang tadi ember gede, kotoran nggak ada gayung, sehingga tadi yang afdol dituang ini kan bersih. Sehingga kalaupun masih sisa, ada yang mau meneruskan boleh dipakai. Namun yang seyogianya dengan gayung. Seyogianya dengan ga? Ini mimba bil adab saja. Mimba bil adab. Ini wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita pelajari di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.